Bismillah. Innalhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah falamudillalah. wa may yudlil falahadiyalah. wa ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu 3 April 2021 bertepatan dengan 21 Sya'ban 1442 Hijriah. Maka di Ba'da Zuhur di Masjid Al-Imam Al-Wadi'i di Darmas Raya, Sumatera Barat. Kita lanjutkan kajian kitab di kuliati al-fiqh dalam pembahasan kitab al-akhbar as-sahihah fi ahkami salati tarawih wal witr kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang fikih salat tarawih dan salat witr. Maka pada kesempatan sesi yang keempat hari ini kita masuk kepada bab yang keempat bab hukum salat tarawih bab tentang hukum syar'i salat tarawih itu apa? Jawabnya hukmuhu mustahab. Sunnah mustahab mandub nawafil itu istilah-istilahnya. Maka di sesi yang keempat kita masuk kepada bab yang keempat. Maka kita mengingatkan di sesi yang pertama kita membahas tentang penjelasan sholat tarawih itu adalah salat malam. Maka di prolog kami sebutkan tentang permasalahan pembukaan kitab dan judul. Kemudian di bab yang kedua kita membahas tentang definisi makna dari tarawih. Kemudian di bab yang ketiga masuk kepada keutamaan dari salat tarawih ada tiga keutamaan yang kami sebutkan. Fadol Yahudaifah udkur lana salasa fadail min salati tarawih. Al-fadilatul ula yukfar li sahibihi wa daliluhu an Abi Hurairah marfu'an man afrajah muttafaqun alaih Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambih. Al-fadilah atsaniyah Man salama al-imam hatta yang sorif. Mada jazauh? Kutiba Laylah kamilah. Kutia, kutiba kiamu laylah kamilah. Maka barang siapa yang sholat berjamaah salat tarawih bersama imam namun dengan syarat selesai imam salam tidak salat empat rakaat, delapan rakaat witir di rumah dan sebagainya tetapi selesai salat bersama imam maka di sini seakan-akan dia salat semalam suntuk padahal dikerjakan satu jam tetapi seakan-akan semalam suntuk keutamaan yang ketiga Orang-orang yang melakukan ini di sisi Allah minas siddiqin Mana dalilnya hadis man? Mus Amr Umar? Amr. Bukan Umar. Amr ibn Murrah al-Juhani. Bahwa datang kepada Nabi seseorang, Ya Rasulullah, aku ini jika bersyahadat dan juga melaksanakan puasa dan juga membayar zakat maka melaksanakan puasa Ramadan wa qumtuhu dan aku menghidupkan malamnya maka aku ini di kelompok apa kata Nabi minas syuhada was siddiqin Sekarang kita masuk kepada bab yang keempat tentang hukum salat tarawih maka ketahuilah ya ibadallah salatu tarawih minas sunnah minan nafilah hukmuhu mustahab mandub ini semua istilah di ilmi usulul fikih tentang nama lain dari sunnah. Karena kalimat sunnah kalimat yang mutlak. Sunnah inda ilmi usul bimakna diddul wujub masalan. Ada wajib dan ini sunnah. Wa kadalika sunnah yutlak ala tariqah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama marra ma'ana hadits man Siapa yang ingat hadis siapa yang di pembahasan terakhir dari puasa Ramadan? Hah? Ada yang ingat? Hadis Fisafar? Hadis Anas. Di mana Anas Ibnu Malik sebelum safar. Maka ini yang menjadi rajih, bolehkah kita sebelum safar untuk makan dan minum karena memang niatnya sudah memang saya mau safar. Daripada saya capek-capek ke Silungkang dulu sekitar 80 kilo. Baru setelah itu kita sarapan di sana. Mau ke Padang. Atau kalau kita mau ke Pekanbaru harus sampai dulu ke Lipat Kain. Baru setelah itu kita makan di sana. Tidak. Datang asar yang sahih dari Anas ibnu Malik. Yang mana Anas ibnu Malik karena ida aroda an yusafiro. Dan telah yalbas siaba as-safar. Uyujahiz Dan menyiapkan kendaraannya maka dia mengatakan, hadil futur. Kemarikan sarapan. Maka Anas kemudian sarapan, syahidnya dia belum safar. Namun karena dia sudah berniat safar dan berbuka, pasti nanti akan berbuka, ya sudah. Di rumah safarnya. Maka setelah didapati oleh tabi'i seorang sahabi al-jalil yang mana dia khadim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pembantu Nabi banyak mengetahui bagaimana sunnah-sunnah yang tidak banyak diketahui manusia karena dia banyak duduk dengan Nabi maka dikatakan oleh tabi'i hal minas sunnah dikatakan na'am minas sunnah maka kalimat sunnah barakallahu fikum dimutlakkan juga kepada tariqah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang ketiga lafaz sunnah yutlak aidha ala diddil bid'ah. Maka di sana ada bid'ah dan di sana ada sunnah. Mana dalilnya? Lawannya kebid'ahan adalah sunnah, lawannya muhdatsatil umur adalah sunnah. Hadis Jabir dan juga hadis Irbad ibni Sariyah. Hadis Jabir fi Muslim, hadis Irbad diriwayatkan oleh Ashabus Sunan yang sanatnya Hasan li dari Hujr ibnu Hujr dan Abdurrahman ibni Amr As-Sulami yang keduanya majhulul hal dari Irbad ibni Sariyah. Yang mana lafadznya alaikum alaikum bisunnati Ya, sunnati. Wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyin. Wa iyakum iyakum wa muhdatsatil umur. Lawannya dari sunnah. Alaikum bisunnati wa iyakum wa muhdatsatil umur. Begitupun di hadis Jabir. Wa inal khairal hadis kitabullah wa khairul huda hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Di sini dijelaskan bahkan muhdatsah adalah kebid'ahan. Maka definisi sunnah juga adalah kalau tadi thariqah Nabi secara mutlak seperti dikatakan kepada Anas minas sunnah, na'am minas sunnah. Maka sunnah juga adalah lawan dari kebid'ahan. Dan sunnah maknanya juga bisa jadi sunnah Nabi dan sunnah para sahabat terutama para khulafa ar-rasyidin al mahdiyyin Maka salat tarawih hiya sunnah muakkadah bisa ditambah muakkadah juga sebagian ulama mengatakan sunnah yang dikuatkan. Maka dalilnya pertama dari sunnah. Pendalilan dari sunnah hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yarghabu bahwa Nabi Muhammad SAW dulu afwan yuragibu fi qiyami Ramadan. Bahwa Nabi yuragibu ma makna rogaba ragaba yuragibu maknanya sangat menganjurkan fi qiyami Ramadan untuk menghidupkan malam-malam di malam Ramadan. Min goiri an ya'murahum fihi bi'azimah. Tanpa perintahnya itu dengan perintah yang azimah maknanya yang dibebani dengan azab dan iqab seperti wajib. Fayaqul man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang melaksanakan menghidupkan malam-malam Ramadan, maka dia diampuni dari dosa-dosanya yang telah lampau. Dari hadis yang sahih mutafakun alaih ini pendalilannya jelas. Karena Rasulullah SAW yuragibu maknanya mengajak manusia untuk memberikan spirit semangat untuk melaksanakan sunnah kiam Ramadan. Pendalilan yang kedua lafadz min goiri an ya'murahum fihi azimah. Tanpa perintahnya itu dengan azimah. Maknal azimah dengan keras seperti wajib. Disebutkan dengan lafadz-lafadz yang keras seperti di permasalahan puasa Ramadan yang lalu. Maka diperintahkan dengan keras dengan adanya azab wal iqab dan lafat zajr. Mana lafat zajr, zajrnya seperti hadis kafarah. Ya Rasulullah halaktu. Ya Rasulullah ihtaraktu. Wahai Rasulullah aku telah terbakar. Aku telah hancur. Kenapa? Aku meninggalkan puasa Ramadan berhubungan kaitus di siang Ramadan dengan istriku. Maka di sini menjadi pendalilan adanya lafat-lafat yang keras. Dan juga di hadis yang datang dari berbagai sahabat naik kepada derajat bimajmu' turukihi ila sahih ligoirih apa lafadznya di saat mengaminkan malaikat ragima'an fiya Rasulullah rajulun dakhala alaihi Ramadan walam yukfar lahu maka lafadz ragima'an dan ba'uda rajulun dan juga disebutkan apalagi Syakia Abdun maka lafat-lafat di sini dinamakan lafdu zajr. Kalimat penghinaan. Rogimaan maknanya orang ini hidungnya digosokkan ke tanah. Itu penghinaan indal Arab. <laughs> Apalagi hidungnya mancung. Diturunkan ke tanah. Maka sangat sakit. Kalau yang pesek biasa aja mungkin. Alhasil seperti itu. Itu adalah kalimat penghinaan rogimaan kata malaikat Jibril dijatuhkan hidung dan wajahnya ke tanah digosokkan ke tanah ini adalah penghinaan indal Arab. Maka aminkan ya Rasulullah bagi mereka penghinaan ini untuk yang tidak berpuasa. Di lafaz lain ba'uda agar dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari kebaikan. Dan sakia abdun, celaka seorang hamba. Maka di sini dinamakan dengan perintah dengan azimah. Untuk puasa Ramadan. Adapun salatul witr, uh, salat qiyam Ramadan dan qiyam Ramadan telah kami bahas, dia ada qiyamul lail. Maka di dalamnya terdapat juga salatul witr. Maka kenapa pembahasan kita al-akhbar as-sahihah fi salati tarawih wal, wal witr? Karena salat tarawih ada padanya salatul witr. Dan dia adalah sholat malam. Maka disatukan pembahasannya. Oleh sebab itu, di sini tidak diperintahkan dengan keras. Karena sholat tahajud, sholat malam itu bukan wajib. Namun mempunyai keutamaan yang besar. Maka dari pendalilan juga sunnah diberikan keutamaannya oleh Nabi Man qoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambih makna imanan wahtisaba keduanya i'rabnya mansuban karena hal dalam keadaan beriman imanan wahtisaban dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah. Maka di sini dia berdiri baik satu jam, dua jam, tiga jam, empat jam selesai dari satu juz, satu juz setengah, dua juz Berdirinya di malam-malam Ramadan tujuannya ihtisaban. Mendapatkan pahala dari Allah. Ini pendalilan yang sangat jelas. Dan pendalilan yang lain banyak. Mutafakun alaih juga dari kisah bagaimana didirikan Qiyam Ramadan. Dan banyak kisahnya. Banyak riwayatnya. Kita cukupkan satu saja sementara. Dari Aisyah Anak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin. Fa shalla bi salatihi nasun. Bahwa Nabi salat di masjid pada malam itu. Di sini tidak diterangkan di beberapa riwayat diterangkan malam itu malam sekitar 23, 24, 25, 26, 27. Maknanya malam dari asrul awakhir min Ramadan. Maka Nabi di dalam hadis yang ma'ruf mutafakun alaih dari Aisyah juga, karena Rasulullah SAW alaihi wasallam fi kulli sanah i'takafa min kulli asri al-awakhir min Ramadan. Bahwa Nabi dulu selalu melaksanakan i'tikaf di 10 malam terakhir. Maka syahidnya di sini Nabi sedang beriktikaf. Seperti di banyak kisah di saat Nabi tidak keluar maka kemahnya ataupun penutup. Di saat sedang iktikaf ditutup dengan tirai ataupun apa saja yang jelas Nabi berkesendirian, tidak berbicara dengan manusia dan sebagainya. Diriwayat di saat Nabi pada malam itu tidak mau keluar dilempar-lempar oleh kaum muslimin para sahabat maknanya ingin membangunkan Nabi. Dan Nabi tahu dan sengaja tidak keluar. Itu pun menjadi dalil bahwa Nabi pada saat itu sedang i'tikaf. Maka disebutkan di sini bahwa Nabi fil masjid. Salat di masjid. Data laylatin. Maka dia melaksanakan salat di masjid. Berjamaah. Mana dalil berjamaah? Fayusalli bi salatihi nasun. Dan di sini Nabi salat dan mengajak manusia sehingga tidak lancung manusia ikut sholat di belakang Nabi kecuali wallahu alam diajak oleh Nabi. Mari kita berjamaah. Summa sholat minal qabilah. Kemudian tersebar khobar, maka Nabi pun sholat di malam yang kedua. Fakaturan nasu thumma jetama'u minal laylah as-salithah. Setelah khobar sampai, maka di malam pertama otomatis direct salat tidak diumumkan kecuali yang ada di masjid. Kemudian paginya tersebar. Maka di malam yang kedua lebih banyak. Dan di malam yang kedua sudah jelas dari para sahabat yang membincangkan. Maka di malam yang ketiga full masjid. Bukan full house tapi full masjid. Penuh, padat masjid. Dan di Rawi yang mutafakun alaih disebutkan aurabeah ragu antara malam ketiga atau malam keempat. Penuh. Kalau alam yang rajih dia malam keempat. Sehingga tiga malam Nabi sholat dalam keadaan berjamaah dan penuh diikuti manusia. Ini dia sholat tarawih, masru'iyahnya. Maka di malam yang keempat, falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi tidak keluar. Maka di riwayat, para sahabat melemparkan sesuatu ke tendanya, ingin membangunkan Nabi. Ditakutkan Nabi ketiduran. Orang banyak sekali di luar. Di dalam masjid dan di luar. Falamma asbaha, maka di saat maknanya asbaha adalah waktu salat fajar. Qala qad ra'aitu sona'tum. Maka di riwayat Nabi berpaling, kemudian tasyahad dari sunnah membaca khutbatul hajah. Di antaranya ada tasyahud ashadu Allah ilaha illallah Wasadu asyhadu anna muhammadan rasul dan menyebutkan amma ba'du. Maka disebutkan oleh Nabi qad ra'aitu ladzi tum Aku telah melihat apa yang kalian lakukan semuanya. Falam yamna'uni minal khuruj ilaikum inni khasitu an yufridha alaikum. Bahwa aku tidaklah keluar menemui kalian dan sholat bersama kalian di malam yang keempat dan ini yang rojeh. Maka Nabi sholat tiga hari, eh tiga malam. Dan aku tidak keluar sengaja kata Nabi. Dan Nabi tahu tidak tidur. Maka Nabi tahu apa yang dilakukan para sahabatnya. Kemudian disebutkan ini khasitu'an tufrodo alaikum. Inilah illah kenapa Nabi meninggalkan sholat tarawih terus menerus. Ditakutkan dia nanti akan wajib. Karena Nabi pada saat itu seorang Rasul. Dan dia yang membuat syariah. Ini wajib, ini haram, ini halal. Dan itu tentunya dari keputusan Allah. Maka dia sebagai seorang manusia yang diangkat menjadi rasul, maka apa-apa dari hukum kembali kepada dirinya atas acception Allah, atas kesepakatan dari Allah. Maka Nabi di sini melihat dia masih hidup. Dan jika nanti terus menerus sampai beberapa hari dan diulang lagi setelah itu sampai kepada Ramadan yang datang, maka bisa jadi kelak salat tarawih berjamaah yang panjang itu yang dilakukan oleh Nabi dari pertengahan malam sampai di beberapa riwayat disebutkan hatakada antatlu al fajr sampai mendekati kepada naiknya fajr. Maka Nabi di sini meninggalkan sengaja ilahnya tadi. Ini khasitu antufridha alaikum. Aku takut nanti sholat tarawih dijadikan wajib bagi kalian. Dan Quran pada saat itu masih turun. Dan ucapan Nabi dijadikan hujah. Seperti di dalam pendalilan yang banyak. Di dalam hadis ma kharaja min fi illa khaira. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan Ashabu Sunan. Tidaklah apa yang keluar dari mulutku adalah kebaikan. Maka tulislah dan juga Al-Quran. Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ anil hawa in huwa illa wahyun yuha Maka tidaklah apa-apa yang keluar dari mulut Nabi dan perbuatan Nabi kecuali wahyu. Maka di sini Nabi takut jika terus dilaksanakan salat tarawih, nanti akan menjadi wajib dan sangat berat bagi kaum muslimin. Harus keluar dari malam, kemudian sholatnya harus berjamaah, dan panjang dan lama, maka ditinggalkan oleh Nabi. Dan ini di bulan Ramadan terjadinya. Maka inilah pendalilan dari sunnah. Lalu kalau ditanya mana pendalilan sunnahnya, di sana ada kaidah di ilmil usul juga bahwa bimujarrod fi'lin nabi bahwa dari mujarrod fi'lun nabi nabi melaksanakan sesuatu tanpa ada lafad yang setelahnya kewajiban dan ancaman bagi yang meninggalkannya maka ini memberikan makna wajib. Itu jika berkesendirian perbuatan Nabi tanpa diiringi ucapan-ucapan wajib. Di sini lebih jelas lagi. Mana pendalilannya? Bukan wajib. Lafat di akhir apa? Ini khositu an yufridha alaikum. Jelas. Lafat ini aku takut nanti tarawih itu menjadi perkara yang wajib maka aku tinggalkan maka salat tarawih dari hadis yang kedua yang jelas ini hukumnya adalah sunnah. Karena Nabi meninggalkannya ditakutkan wajib, berarti dia bukan wajib. Maka inilah hukum dari salat tarawih dari segi pendalilan di dalam hadis. Adapun dari segi pendalilan yang lain di Al-Qur'an apakah ada? Wallahu A'lam sholat tarawih di Al-Quran tidak ada pendalilannya. Maka hanya ada di As-Sunnah dan juga ada di Al-Ijma' Dan ijma adalah dalil. Lalu dinukilkan oleh siapa al-ijma? Pertama yang kami dapati di sini oleh Imam An-Nawawi. Di dalam kitabnya Al-Majmu' Mujalad yang keempat halaman 37 berkata An-Nawawi rahimahullah Fasalatu tarawih sunnah bi ijma' al ulama. Fasalatu tarawih sunnatun bi ijma' al ulama. Maka salat tarawih itu hukumnya sunnah ijma' para ulama. Dan juga dinukilkan oleh para ulama yang lain yang banyak. Kita cukupkan dengan ucapan As-San'ani Siapa Son'ani jika dimutlakan dalam ilmu fikih? as yang mutaakhir. Bukan Abdul Ibnu Hamam as tetapi sahibu subulus salam. Dan dia adalah Al-Yamani As-Son'ani. Dikatakan Qiyamu Ramadan sunnah bila khilaf. Di kitabnya Subulus Salam. Sarah dari Bulughul Maram. Mujilat yang kedua halaman 11. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Lumayan 26 menit. Inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Salat Tarawih wal Witr. Maka Alhamdulillah Allah memudahkan bagi kita untuk memperdalam ilmu-ilmu agamanya dan untuk juga membahas perkara-perkara yang urgen yang akan kita masuk kepadanya. Di mana bulan Ramadan akan datang sekitar 8 pekan hari lagi. Maka kita telah menyelesaikan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Yang telah kita baca dan kita hafal matanya sekitar 16 bab. Sekitar 500 berapa hadis maka alhamdulillah itu kenikmatan dari Allah. Min bab apa? Al ilmu qabla al qaul wal amal. Min bab mengetahui ilmu sebelum melaksanakan dan mengamalkan puasa. Maka bawa Bal Bukhari di dalam sahihnya dengan al ilmu qabla al qaul wal amal beristidlal dengan ucapan Allah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Maka ketahuilah dulu tentang permasalahan tauhid baru mengamalkan. Dan begitu pun kita di sini selesai dari pelajaran siam Ramadan, Allah mudahkan kepada kita untuk membahas setelah kita berpuasa di siangnya di malamnya sholat tarawih. Maka sholat tarawih ibadah. Di sana ada yang sholat tarawih tanpa bimbingan Nabi. Sholat tarawih 23 rokaat dalam 7 menit. The Flash. Dan itu ada di Youtube. Di Jawa Tengah. Dan Alhamdulillah mereka dari bukan dari kelompok sunnah. Dan diadakan telekonferensi ataupun diadakan konferensi dengan para wartawan Memang sudah adat istiadat kita dari turun-temurun. Dari pondok ini dibuka, kiai kita seperti itu dan kita pun melaksanakan seperti itu. Bukan 11 rakaat, 23. Kalau antum lihat di YouTube, mereka semuanya the flash. Kilat salat. Gerakannya cepat. Bahkan Al-Fatihah satu nafas. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita nggak bisa. Bahkan penyanyi rap pun nggak bisa mungkin. <laughs> Allah musta'an. Dijadikannya Al-Fatihah sebagai rap. Allah musta'an. Bacaannya terus Kulhuallahu ahad dengan mungkin ina atau ina kautsar, pokoknya yang pendek-pendek dan dibaca dengan keras, cepat. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah untuk mempelajari kitab permasalahan dengan sholat tarawih. Maka insya Allah semua itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Bukan dari kekuatan kita. Bukan dari kecerdasan kita. Bukan dari kesehatan badan kita. Tapi ini adalah fadl Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka semoga kita bisa menyelesaikan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkam salat tarawih wal witr sehingga kita masuk kepada bulan Ramadan paling tidak kita mengetahui perkara-perkara yang paling urgen tentang permasalahan salat tarawih dan salat witir padanya, keduanya. Karena di dalamnya ada salat witir. Setiap malam kita akan salat witir. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dan insya Allah di hari yang akan datang di hari Senin para tulabul ilm insya Allah mulai mentasmi al-matn sehingga matanya, PDF-nya dipotokopi insya Allah. Kemudian mulai dihafal. Adapun sekarang kita berikan keringanan empat sesi tanpa tasmi. Dan kita pun juga jadi enak, pelajarannya jadi ringan. Karena tasmi saja 10 menit, seperempat jam. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairah.